Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian fikih. Kemarin macam eh, macam-macam tolak <clears throat> sudah sebutkan salat tolak yang sunni, yang bid'i, yang haram, terus salat Eh, yang ada rujuk tolak kerajin juga tolak bain sekarang tolak at-takhir tolak at-takhir tolak pemberian pilihan seperti seorang pria mengatakan kepada istrinya khayyartuki fa in syi'ti maka istimai wa in syi'ti faraqtani faraqtini uh, seorang is, suami memberikan pilihan kepada istrinya dengan mengatakan saya memberikan uh, pilihan kepada kamu. Kalau kamu mau berarti tetap bersama saya. Kalau kamu mau juga kamu silakan apa uh, pisah dari saya. Nah, kalau faidahta at itu tuliqat kalau si istri itu memilih tolak mengatakan ya, saya pisah aja saya milih cerai aja berarti apa dia udah terus cerai tertolak dengan talak satu dihitung talak satu tapi kalau uh, dia mengatakan nggak saya pilih bersama uh, kamu saja dan berarti tidak tidak uh, firok itu balik lagi tapi tidak dihitung apa-apa tidak dihitung sebagai rujuk nggak tidak dianggap ada cerai berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidana al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidana Allah wa rasulahu wad al akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima." Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu Bila kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka mari saya berikan kepada kalian mut'ah. Mut'ah itu pemberian cendera mata. Dan saya lepaskan kalian dengan eh, pelepasan yang baik. Dan bila kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka semuanya Allah telah menyiapkan bagi wanita-wanita yang berbuat baik di antara kalian pahala yang sangat besar. Di sini Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk me, apa, menyuruh istrinya memilih. Pilih tetap bersama Rasulullah atau pilih e, lepas. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya mengatakan khayyarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtarnahu falam ya'udda syai'an. Rasulullah Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada kami maka kami memilih tetap bersama beliau dan beliau tidak menganggap itu sebagai sesuatu pun. Dan tidak dianggap sebagai cerai terus rujuk tidak, tapi dianggap tidak ada apa-apa. Itu namanya talak at-takhir. Jadi kalau si istri memilih apa lepas berarti dihitung talak satu berarti si suami masih punya hak untuk rujuk. Kemudian selanjutnya yang ketujuh macam-macam tolak tolak utamlik tolak pemberian e, kepemilikan dengan mengatakan si suami kepada istrinya amruki biyadiki urusanmu berada tanganmu saya serahkan urusanmu pada dirimu kalau si istri mengatakan e, eh, ini tolikun saya tertalak maka jatuh talak satu jadi umpamanya eh, apa si suami mengatakan kepada istrinya udah saya serahkan urusan eh, dirimu pada di, pada diri tangan kamu sendiri berarti kamu punya eh, apa kewenangan untuk melepaskan dirimu sendiri kalau si istri mengatakan udah saya tertolak saya tercerai saya lepas berarti jatuh talak satu tapi masih ada hak untuk rujuk bagi si suami itu tolak at-tamliq. Kemudian yang eh, selanjutnya yang kedelapan at-talaku bil wikalah atau bil wakalah. Tolak dengan mewakilkan. Si pria, si suami mewakilkan kepada seseorang untuk menceraikan istrinya. Mengatakan saya wakilkan eh, apa hak cerai saya kepada kamu maka si pria itu orang yang diberikan ke, hak untuk uh, apa uh, jadi wakil itu dia kalau menceraikan si istri orang tersebut maka jatuh talak satu jatuh talak lebih kalah sebagaimana nikah itu kan kan bisa dengan apa wakil begitu juga talak ini apa e, sah dengan apa ijma para ulama itu macam-macam Tolak ada delapan. Selanjutnya tolakul qadi. Talak yang diputuskan oleh hakim, oleh kodi. Kalau tadi kan si suami kan. Nah, si kodi bisa menceraikan istri seseorang dari suaminya pada keadaan-keadaan berikut ini. Pertama, idza lam yaqdir az-zawju 'ala nafaqah 'ala zawjatihi wa dhahabat az-zawjatu ila al qadi talibatan at fayutalliquha talqatan raj'iyatan. Bila si suami tidak bisa menafkahi istrinya. Terus si istri datang kepada kodi minta tolak. Minta apa? Tolak. Terus e, diceraikan sama kodinya. Umpamanya umpamanya baik suaminya ada, itu kan? Ada tapi tidak mampu untuk memberikan nafkah atau suaminya apa? Pergi tidak ada yang memberikan nafkah sebagaimana apa si si istri kan e, ketika tidak diberikan nafkah batin selama empat bulan punya hak ya untuk apa untuk minta cerai kan makanya ada ilah itu kan ilah kan kan sumpah untuk tidak menggauli istri e, empat bulan lebih itu kan sekarang lebih madorat mana lebih madorat tidak dinafkahi batin atau zahir Zahir kalau orang nggak dikasih makan seminggu mati kan? Ya. Jadi bila saja tidak dinafkahi batin selama empat bulan, si istri punya hak untuk apa? Minta cerai lepas. Apalagi kalau tidak dinafkahi kaitan dengan uh, lahir. Jadi kalau dia umpamanya uh, datang kepada kodi minta apa? minta cerai, minta dilepaskan, maka si kodi menceraikan dengan talak talak satu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu." Dan jangan kalian me, apa, memegang mereka ya e, para istri dhiraran dalam rangka apa mendatangkan madarat kepada mereka. Lita'tadu supaya kalian berbuat aniaya karena termasuk idror tidak memberikan nafkah kepada istri terus istri apa tidak ada yang apa memberikan nafkah jadi bolehnya rujuk itu kalau tujuannya apa untuk e, apa berbuat ihsan tapi kalau seandainya istri sabar itu kan tidak dinafkahi ya itu apa boleh saja ini sifatnya hak itu kan makanya kalau seandainya ada umpamanya ikhwan itu kan istrinya uh, eh, masjid itu kan Terus kan mungkin tidak ada yang memberikan nafkah kepada istrinya yang di luar. Terus istrinya apa? Minta minta cerai. Syar'i kan Syar'i itu kan. Syar'i itu. Apalagi kan tidak ada nafkah lahir juga nafkah batin juga. Tapi kalau seandainya sabar yaitu ah, boleh. <clears throat> Kemudian selanjutnya iza idda'at az-zawjatu anna az-zawja sayyul ishrati ma'aha yadribuha wa yasubuha wa kana ladaiha albayina bila si istri mengklaim bahwa suami itu buruk perangainya supa memukulnya mencaci makinya dan dia punya bukti maka apa e, si kodi mengutus juru damai dari pihak si istri dan dari pihak si suami Terus kalau si dua pihak ini setelah melihat keadaan itu kan meninjau memutuskan untuk apa di dilepaskan terus memutuskan untuk supaya keduanya pisah akhirnya dipisahkan maka apa Kodi eh, memutuskan untuk pisah jadi si Kodi memutuskan berdasarkan apa peninjauan dua pihak juru damai ini Allah mengatakan fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwafiqillahu bainahuma maka utuslah juru damai dari keluarga laki-laki dan juru damai dari keluarga perempuan bila keduanya menginginkan perbaikan maka Allah memberikan akan memberikan apa e, eh, topik di antara keduanya akan memberikan keselarasan di antara keduanya jadi itu kodi yang memutuskan juga bukan suami. Kemudian yang ketiga, idza ghaba anha zawjuha muddatan tawilatan tazidu an arba'ati ashhur wa alhaqad darara zawjati wa talabati zawjatu at-talaqa. Bila si suami uh, apa tidak ada selama apa lebih dari empat bulan lebih. Terus si istri merasa apa? Ya terkena madarat terus si isi minta minta cerai makanya kan Ila kenapa dikasih tenggang waktu empat bulan karena e, kesabaran perempuan tuh pak dalam arti kaitan nafkah pak batin tuh empat bulan makanya Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala kalau menggilir pasukan tuh selama empat bulan jadi e, gilir kalau udah empat bulan eh, dua bulan di apa medan pertempuran satu bulan perjalanan berangkat satu bulan perjalanan perginya pulangnya jadi kalau umpamanya e, tidak ada di sini ya mencakup pokoknya yang tidak tidak apa e, tadi tidak memberikan nafkah batin sama empat bulan terus istri e, apa tidak kuat terus minta datang kepada kodi maka kodi memutuskan untuk lepas itu kodi yang yang memutuskan itu tidak e, di tangan suami kalau suaminya tidak mau gimana kan ini datang ke kodi itu asalnya kan kodi kalau laki-lakinya ada disuruh untuk menceraikan kalau istri, suaminya tidak mau menceraikan maka kodi yang akan menceraikan umpamanya e, istri tadi dalam kasus tadi empat bulan lebih tidak apa eh, suaminya tidak datang terus dat, uh, uh, datang ke, uh, minta cerai kepada suaminya lewat telepon umpamanya kan tapi suaminya tidak mengabulkan terus datang ke kodi kodi apa uh, menyuruh suaminya untuk menceraikan tidak mau juga nanti kodi yang menceraikannya tidak bisa nanti suaminya menuntut tidak bisa kenapa karena hukum Islam seperti itu kan la dorora wala dirara Kemudian yang selanjutnya at-talak al-mu'allak. Tolak yang digantungkan. Tolak digantungkan ini ada dua, dua macam. Yang pertama eh, yuksadu bihi ma yuksadu bihi minal qasam lil hamli ala fi'li awit tarki aw ta'kid al khabar. Yaitu Uh, penggantungan yang dimaksudkan dengannya sumpah supaya mendorong istri untuk melakukan sesuatu atau untuk e, meninggalkan sesuatu. Umpamanya gini. Kalau kamu pergi keluar dari rumah, maka jatuh talak satu. Si suami ketika mengatakan ini bukan tujuannya menggantungkan talak itu kepada keluar dari rumah, tapi tujuannya supaya istri tidak keluar rumah. Jadi dia menggantungkan kalau kamu keluar dari rumah, maka jatuh talak satu tujuannya bukan menggantungkan talak kepada keluar dari rumah, tapi tujuannya supaya istri tidak keluar dari rumah. Dalam hal ini, dalam macam ini, penggantungan ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau keluar rumah jatuh talak. Ada yang mengatakan tidak. E, tapi itu harus bayar kafarah sumpah. Dan di sini yang yang roji bahwa karena tujuannya bukan dalam rangka tolak tapi dalam rangka melarang istri untuk keluar rumah dan dengan tadi penggantungan tolak semacam sumpah gitu kan demi Allah kalau kamu keluar dari rumah ini jadi e, maka saya harus bayar gini dan ini gitu kan. itu semacam sumpah tapi dengan sumpah tolak maka dalam e, penggantungan semacam ini ketika istri e, melanggarnya maka tidak jatuh talak. Masih keluar, keluar dari rumah. Itu tidak jatuh salah. Tapi si suami wajib bayar kafarah. Kafarah sumpah. Itu yang ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah juga Ibnu Al-Qayyim. Itu yang pertama ya. E, penggantungan talak dengan sesuatu tujuannya supaya mendorong istri untuk melakukan sesuatu atau untuk eh, tidak melakukan sesuatu. Nah, ini disebut ta'lik al-qasami. Maka ini ketika si istri melanggarnya, ya, itu tidak jatuh talak, tapi si suami wajib bayar kafarah sumpah. Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah mengatakan inna talak al muallak alladzi fihi makna al yamin ghairu waqi'in wa tajibu fihi kafaratul yamin idza hasala al mahlufu alaihi Talak yang digantungkan yang di dalamnya ada makna sumpah itu tidak jatuh dan wajib bayar kafarah sumpah bila terjadi apa yang disumpahi itu. Tadi bila si istri melanggar, maka wajib apa siswanya bayar kafarah sumpah. itu yang pertama terus yang kedua yang kedua eh, penggantungan tolak terhadap sesuatu dan tujuannya memang menggantungkan tolak terhadap terjadinya sesuatu umpamanya eh, si suami mengatakan kalau eh, saya dapat ini kamu talak satu memang tujuannya apa menggantungkan talak terhadap apa Eh, berhasilnya mendapatkan sesuatu. Maka ketika sesuatu itu dapat, maka jatuh talak satu. Jadi tidak semua talak apa yang mualak itu e, sama, tapi ada tujuannya. Kan kadang ya, kan seringnya apa? Seringnya suami ketika marah kan tujuannya suami melarang istri, tapi dengan apa? Kan takut istri kalau apa? Ditalak gitu kan maka diancam pokoknya kalau kamu umpamanya masih main apa <laughs> umpamanya itu kan uh, tadi masih chatting gitu kan umpamanya uh, dengan dengan eh dengan dengan ya laki-laki lain itu kan maka jatuh talak satu nah, itu tujuannya apa tujuannya bukan menggantungkan talak terhadap uh, apa uh, pelanggaran hal tapi tujuannya supaya si istri apa uh, meninggalkan hal tersebutnya itu jatuhnya bukan talak tapi jatuhnya kafarah sumpah kafarah sumpah kan sudah jelas apa memberikan makanan 10 orang miskin makanan yang standar biasa dimakan atau memberikan mereka um, pakaian lengkap atau memberikan hamba saya kalau tidak mampu salah satu dari yang tiga ini maka saum tiga hari. Dikaitan dengan bab tolak. Nanti insya Allah kita lanjutkan bab khulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alihi wa wa anta. Astagfirullah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.